Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدم قلبي بجاهلية ابي وصحبه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن أدعية لا يستجاب لها ونسألك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والربا والزنا في هذه البلدة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami yang kami cintai, para sesepuh yang insya Allah kita semua hadir di sini dengan niat yang tulus untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan memang sholat Jumat itu harusnya berjamaah tapi tidak lupa pula saya ingatkan kembali yang hadir di sini maupun yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini jangan lupa untuk hadirkan niat iktikaf dengan mengucapkan nawaitul iktikaf di hadal masjid lillahi taala atau dalam bahasa Indonesianya saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat maka duduk kita di sini walaupun tidak membaca Al-Qur'an, enggak salat sunnah, enggak berzikir, duduk saja sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan niat. Tapi kalau dia tidak niat, maka walaupun dia dua jam, tiga jam duduk, dia tidak dapat pahala itikafnya. Tapi kalau dia ngaji, dia tetap dapat pahala ngajinya. Maka niatkan itikaf di sini. Sama seperti sholat, jika dia takbiratul ihram, dia fatihah, dia ruku, dia sujud. Tapi kalau dia tidak melafazkan niat, maka enggak dianggap sholatnya tersebut. Hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka <coughs> perlu diketahui Duduk kita di sini sudah menunjukkan bahwasanya kita ini butuh Allah. Kita ini perlu Allah. Ya. Kalau kita sudah butuh dengan Allah berarti menunjukkan kita ini cinta dengan Allah. Dan tidak mungkin kita cinta kepada Allah kecuali Allah juga cinta sama kita. Kalau kita sudah butuh dengan Allah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita sudah cinta dengan Allah, maka semua yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat dunia khususnya hajat akhirat. Karena sudah cinta sama Allah, apalagi sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah cinta sama Allah dan dicintai Allah, maka kita akan dijauhi dari balak dan musibah. Kita akan dijauhi dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita akan dijauhi dari sesuatu yang menyebabkan kita celaka di dunia, apalagi di akhirat naudzubillah min Tetapi ironisnya hadirin sekalian, ini adalah muhasabah, introspeksi. Kita ngitung diri bukan kita nyalahin orang enggak, enggak boleh. Enggak boleh nyalahin orang lain. Banyak di antara kita hadir ceramah ketika khotibnya, ketika mubalighnya mengatakan azab bagi orang yang tidak sholat. Maka kebanyakan daripada kita bilang, ah itu si pulang itu bukan saya. Maka kebanyakan daripada, oh itu paling si Anu, bukan saya. Enggak. Kali ini kita hadirkan bahwasanya kita laku itu semua. Ironisnya zaman sekarang ini banyak orang yang tidak takut dengan balak dari Allah. Banyak orang tidak takut akan musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak takut akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini manusia yang lemah. Gak bakalan sanggup menerima musibah dari Allah. Tapi banyak daripada kita bahkan mengundang kapan bala itu datang. Kapan musibah itu datang? Nauzubillah min Maka kita lihat di negara kita ini uh, bermacam-macam musibah, bertubi-tubi datangnya nggak berhenti. Pada beberapa bulan yang lalu kita di, disedihkan dengan musibah di Lombok, gempa yang tidak ada habisnya. Lalu belum genap satu bulan yang lalu kita disedihkan juga dengan kabar duka saudara-saudara kita yang ada di Palu maupun di, Donggala. Bahkan nyusul daerah-daerah tempat yang lain di Madura juga kena dan di tempat yang lain. Ya. Padahal negara kita ini adalah negara yang mayoritas mayoritas penduduknya muslim. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sengaja melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dan tentunya kita yang ada di sini semua tidak mau bala itu datang. Tentunya kita yang ada di sini semua tidak mau musibah itu datang. Maka berbagai macam cara kita lakukan jangan sampai musibah Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita khususnya. Maka Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, beliau Imam Qurtubi ini bermazhab Imam Malik perginya. Di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab yang besar, Imam Qurtubi menyimpulkan mengatakan apa? Kalau Anda kepengen musibah Allah itu tidak datang, Allah angkat musibah itu, maka harus ada empat di tempat tersebut. Harus ada empat perkara ini. Jika empat perkara ini ada di tempat itu, maka insya Allah Allah akan akan angkat musibah atau bala yang sebenarnya Allah akan turunkan di kota tersebut. Allah nggak jadi turunkan karena empat perkara ini. Sebenarnya banyak, tapi kita sebut dulu Imam Qurtubi mengatakan empat dengan kitabnya Jami' Kamil Quran. Yang pertama, kalau kita kepengen tidak turun musibah bala dari Allah Subhanahu taala, yang pertama harus ada di tempat itu <clears throat> al-alim yahdi ilal huda. Harus ada orang alim, orang kiai, ustaz, habib, ulama yang yahdi yang mengajak kepada huda hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada jalan yang benar, mengajak orang untuk kenal Allah, bukan mengajak orang untuk kenal saya. Nah, kan orang alim zaman sekarang ini mengajak orang untuk kenal dia sendiri, bukan ngajak kenal kepada Allah. Eh, hadir jamaah, ayo ayo hadir pengajian saya, hadir pengajian saya ramai. Ketika ada generasi baru, tunas baru, ustadz baru muncul di kampung dia, lalu jamaahnya ada sebagian yang mengikuti ustaz tersebut panas hati dia iri hatinya itu siapa itu ustadz baru itu akhirnya digembos jangan hadir ustadz itu itu ustadz gak benar kalau ustadz yang gak benar seperti akidahnya lain gak apa-apa harus disampaikan tapi ini sama-sama benar kenapa karena takut kalah saing sehingga ketika sebagian jamaahnya berpindah ke ustaz yang lain atau ikut pengajian yang lain, dia hatinya panas, asuh, takut nanti ditinggal sama jamaah. Maka ini ustaz bukan mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak orang kepada dirinya sendiri. Nah ini ustaz tidak benar ini. Harus ada alim, orang alim yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala orang alim yang betul-betul mengajak orang kepada Allah, maka tujuannya adalah bagaimana caranya manusia atau masyarakat ini bisa sampai dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan dari tangannya sendiri. Walaupun bukan dari tangannya sendiri. Ketika muncul ustadz baru, kiai baru, ulama baru, yang penting orang itu sampai kepada Allah, dia senang. Alhamdulillah ada ustaz baru, pekerjaan saya menjadi ringan. Senang dia. Karena apa? Tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu kenal kepada Allah. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, ah pegang orangnya. Itu aset umat. Orang itulah yang akan membuat bala Allah tidak akan turun di kota Palembang ini khususnya. Orang-orang ikhlas ini. Tapi kalau ada ustadz yang seperti ini, yang kebalikannya, yang hasut orang, yang tadi itu yang macam bukan mengajak orang kepada Allah, nah ini orang yang berbahaya. Atau ada lagi, nah, bulan lalu sudah saya sebutkan itu, tersebar videonya, dibuatin sama kawan-kawan apa? Map TV, masya Allah, satu menit saja, saya sebarkan lagi. Map TV, Majelis Agung, eh, Masjid Agung Palembang TV, ada aplikasinya di Play Store itu. Apa itu? Di antara tanda-tanda ini bermanfaat, eh tidak bermanfaat adalah ustadz yang ceramah minta duit. Ini Habib Ali ini baru berapa bulan Palembang sudah nembak aja ini. Saya hanya menyampaikan saja dari Imam Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Hanya menyampaikan, bukan dari otak saya, yang ada. Apa itu? Ustadz yang minta duit yang minta. Tapi kalau tidak meminta, ceramah karena Allah, pulang ceramah dikasih sama Pak Hajinya amplop, lalu diambil itu nggak apa-apa karena dia nggak meminta. Bahkan nggak boleh ditolak. Makruh. Kenapa? Karena kalau ditolak takut akan menyinggung perasaan orang yang memberi. Ambil kalau Anda nggak mau bisa dikasihkan kepada orang yang lain, jangan di depan orang yang memberikan. Seperti di Madura, di Madura itu Pak, adatnya di Madura harus memberi kepada orang alim, harus walaupun seribu rupiah. Dan kalau ditolak, ditolak seribu rupiah itu, maaf saya tidak usah ditolak, maka yang memberi itu dia akan berkeyakinan sebentar lagi bala akan datang. Kenapa? Sodakoh saya ditolak oleh orang alim. Maka kesian kalau kita tolak. Ini kalau tidak minta. Tapi ada beberapa orang yang meminta. Bahkan tarifnya 10 juta sampai 50 juta rupiah. Dan saya ketemu orang seperti ini. Lah orang-orang seperti ini, ini nggak nggak bisa. Ya. Jadi harus ada orang alim yang betul-betul membawa masyarakat untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang seperti ini, maka inilah pasaknya bumi, pasaknya Palembang. Maka berkat orang tersebut Allah tidak akan turunkan musibahnya di kota Palembang ini Insya Allah. Ini yang yang pertama, harus ada orang alim yang yahdi yang membawa ilal huda kepada jalan yang benar. Orang alim Tidak cukup al-alim al-amil. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-alim, alim, al-amil mengamalkan ilmunya. Dia nyuruh orang ngaji dan ikra Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa'innahu yati yawmal qiyamah syafi'an ashabi. Karena Al-Qur'an itu akan membawa syafaat bagi orang Islam membaca Al-Qur'an. Dia enggak baca Al-Qur'an. Sholatlah kalian, sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Barang siapa e, sholat sunnah satu hari 17 rakaat, kau dia bahagia maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Dia tahiyatul masjid aja kagak. Sholatlah duha, orang begini-gini duha kagak pernah. Berzikirlah kepada Allah, megang tasbih kagak. Pokoknya dia yang penting ceramah saja, tapi dia nggak pernah mengamalkan. Kata guru saya, ulama ini seperti lilin. Nah, lilin dia menerangi orang sekitarnya, tapi dirinya terbah, terbakar. Ini juga termasuk ilmu yang gak bermanfaat itu. Jadi hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini enggak enggak masuk dalam kategori yang pertama. Harus masuk dalam kategori pertama juga al-alim, orang alim yang amil yang mengamalkan ilmu. Makanya ada dulu namanya Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi pengarang kitab Risalatul Jami'ah, beliau itu kalau khutbah itu itu tidak pernah berubah. Itu aja. Misalnya nih khutbah di Masjid Agung, itu aja disampaikan. Takwa kepada Allah. Nanti kan Jumat depan diundang masjid lain, itu lagi disampaikan takwa kepada Allah. Biasanya satu masjid itu setahun jatahnya dua atau tiga kali khutbah itu aja tidak pernah berubah. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah berubah khutbah. Akhirnya jamaahnya bosan. Ini Habib ini ulama besar, ilmunya banyak. Mongkaran kita bisa jamnya dia dipakai sampai sekarang. Murid kesayangannya Habib Abu Al Haddad Sohibul Ratib. Kok khutbahnya nggak ganti-ganti ya? Kenapa dia ini? Apa ilmunya sedikit cetek itu? Atau nggak siap atau bagaimana? Apa jawabannya ketika mendengar pertanyaan tersebut? Saya mengulang-ulang khutbah saya karena saya sendiri belum mengamalkan apa yang saya sampaikan. Ketika saya sudah berhasil mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan, baru saya ganti khutbah saya. Ini sekelas Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tidak mau mengganti tema khutbahnya. Karena apa? Karena beliau sendiri mengatakan belum bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Apalagi kita yang khutbah ketika khatib menyampaikan tidur. Tambah parah lagi. Setiap Jumat Temanya berbeda. Ini tidak tahu Jumat ini. Temanya apa? Jumat lalu temanya tentang ini apa? Medsos. Dua bu apa sebulan yang lalu maksudnya waktu saya di sini. Dua bulan yang lalu temanya tentang macam-macam lah. Kira-kira sudah kita amalkan apa belum? Nah, ini yang pertama al-alim al-amil. Jadi amalkan ini, amalkan amalkan. Jadi hadir pengajian walaupun sebentar yang penting diamalkan. Jadi bukan hanya duduk dapat pahala selesai dapat makan. Enggak ilmu diamalkan. Yang kedua, kita lanjut yang kedua. Syarat agar negeri ini aman atau kota kita lah aman dari bala atau dari musibah harus ada anisa masturat gairah mutabarrijat. Perempuan-perempuan yang menutup aurat tidak menghumbar-humbar auratnya apalagi sampai membuka pakaiannya. Jika penduduk kota ini lebih banyak bahkan semuanya menutup aurat tidak mengumbar-ngumbar aurat insyaallah aman kota ini tapi kalau sudah sudah muncul apa wisata wisata bule yang masuk bagi bikini yang laki-lakinya buka-bukaan ini ya tinggal nunggu aja bahkan kami pernah dulu waktu masa muda jadi kalau kami mondok nanti liburan kan rela. Dulu kami ikut lomba debat bahasa Arab skala nasional. Alhamdulillah. Ya, bukan saya cerita anu indah. Jadi jadi kalau kalau juara satu itu, kalau juara satu nanti insya Allah dari ustadznya dapat hadiah boleh jalan-jalan. Dulu tuh waktu kami mondok. Nah, mungkin ada bapak-bapak di sini kalau ada saudaranya lulusan pondok dalwa dan lulusan dakwah Nah, itu mungkin kenal sama saya. Itu dulu saya sedikit lomba. Kalau juara satu, nanti dapat hadiah keliling jalan-jalan. Kalau juara satu. Pernah kami lomba di Lombok. Alhamdulillah menang. Dapat juara satu, akhirnya dapat hadiah jalan-jalan. Jalan-jalan ke kan? Bali gitu. Namanya anak muda. Akhirnya kata kawan-kawan ke pantai ini aja. Terus saya sebutkan. Ketika kami ke pantai situ, Ternyata di situ kami nggak bisa masuk dan nggak boleh masuk. Kenapa? Karena di situ hanya khusus bule-bule, boleh penduduk lokal masuk, tetapi harus mengikuti peraturan tersebut dan semuanya harus buka pakaian. Laki perempuan buka pakaian. Ada di suatu tempat, tidak usah saya sebutkan. Bahkan katanya, kata teman saya yang masuk, saya nggak masuk. Katanya, Bip, saya ngeliat sendiri. Mereka berzina di samping pantai dan tidak malu. Kelihatan terbuka orang berzina. Teman saya cerita sendiri. Soalnya yang bercerita bukan satu orang, tiga empat orang. Dia yang masuk, saya nggak masuk, nggak mau. Nah ini seperti ini yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa dalam skala nasional, paling tidak dalam skala rumah kita saja. Karena apa? Bapak sekalian, sekali saja. Ini hadis Nabi, bukan kata saya. Sekali saja anakmu istrimu keluar dari rumahmu tanpa menutup aurat dalam keadaan terbuka auratnya maka itu sudah menunjukkan selangkah kaki Anda sudah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan anak kita, istri kita, mereka keluar dalam keadaan terbuka auratnya. Bahkan sampai memakai baju-baju yang kelihatan lekuk tubuhnya sampai kelihatan aurat-auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai lah, Karena kita adalah tanggungjawab di akhirat. Nanti kita akan ditanya. Kita akan dihisap oleh Allah. Kita ini laki-laki. Laki-laki kullukum ra'im. wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya adalah pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga dan akan ditanya setiap apa yang kita pimpin akan dipertanggungjawabkan akan ditanya. Nanti di akhirat kita tidak hanya ditanya tentang diri kita sendiri, kita tidak hanya ditanya dari mana kita cari duit tidak, tapi kita juga ditanya ke mana kau bawa anak istrimu. Istrimu? Oh, istriku sholat, istriku ngaji, istriku menutup aurat, maka kita selamat. Tapi kalau istri walaupun amal kita banyak, jumatannya tidak pernah tinggal, tapi istri anak istri nggak pernah kita peduli, kita biarkan mereka tidak menutup aurat, kita biarkan mereka tidak sholat, maka nanti anak istrimu akan menuntutmu di akhirat walaupun pahalanya banyak. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan kita awal disebutkan ada orang laki-laki pahalanya banyak, gede. Tinggal sejengkal lagi masuk surga. Tiba-tiba ada dua orang dari belakang teriak, "Eh, malaikat Ridwan, ya, jangan kau masuk penerang itu ke surga." Kaget mereka dulu. Ente siapa? Ini orang orang soleh ini tinggal masuk surga. Kata perempuan tersebut, "Saya adalah istrinya. Saya adalah anaknya. Kenapa kau tuntut dia tidak masuk surga? Kami masuk neraka. Kenapa kamu masuk neraka? Karena bapak kami, karena suami kami di dunia dia pengajian sendiri, kami nggak diajak. Kami dibiarkan membuka aurat. Kami dibiarkan tidak ngaji. Kami dibiarkan tidak ngerti agama. Sementara bapak kami enak-enakan. Dia khutbah, dia hadir Jumat, dia hadir pengajian. Tapi kami nggak dipedulikan. Maka kami nggak kami nggak rela jika anak, jika suami kami, bapak kami masuk sendiri sendirian. Akhirnya masuk neraka bareng keluarga. Nakutubillah min. Itu juga balak, balak di akhirat lebih berat lagi. Dan balak di dunia juga nanti ada wah. Maksudnya, Ustaz, ya istri saya buka aurat sih biasa saja. Anak saya buka aurat ya tidak ada tidak ada balak, nggak ada banjir, tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Balak itu tidak hanya berupa uh, gempa, tsunami, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan itu semua tidak. Banyak yang bilang saya bermaksiat tapi Allah nggak kirim saya musibah. Justru Allah sudah kirimkan musibah kepadamu sekarang. Kenapa? Kau tidak takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak musibah itu lain seperti apa? Sempit rezekinya itu juga musibah. Susah beribadah itu juga musibah. Susah bangun malam itu juga musibah. Jangan-jangan kita ini susah bangun malam karena kita suka mengentengkan bermaksiat kepada Allah. Jangan-jangan kita ini susah sholat berjamaah dikarenakan kita selalu sering mengentengkan maksiat dan tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min min Maka yang kedua tadi harus ada an-nisa perempuan yang menutup aurat tidak terbuka-buka, tidak apa namanya membuka pakaiannya nauzubillah min Dan hati-hati Pak, khususnya lewat ini apa namanya HP, smartphone, medsos Kadang kita sudah jaga betul anak perempuan kita. Pakai kerudung, Masya Allah. Pergi ke kampus, menutup aurat, pakai kaos kaki, pakai jilbab. Kita belikan baju yang bagus. Bahkan jarang keluar rumah. Kita usuzon. Tapi gara-gara HP, anak kita bisa rusak. Sudah belasan, bahkan puluhan yang datang kepada saya. Datang langsung empat mata. Nangis-nangis curhat. Kenapa? Dinodai oleh laki-laki yang zohirnya soleh batinnya munafik. Kenapa? Karena mereka chat lewat WhatsApp, mereka chat lewat LINE, mereka chatting lewat HP, akhirnya mereka datang setan, dibisikannya syahwat, dibisikannya nafsu, akhirnya perempuan yang tadi memakai kerudung menutup aurat, gara-gara setan yang ketiga ini dibuka auratnya, bahkan dibuka semua pakaiannya. Mereka chatting, di screenshot, ditunjukkan kepada saya naudzubillah min dari jadi hati-hati lewat HP. Kalau dulu anak kita nggak keluar rumah alhamdulillah senang hati kita. Zaman sekarang anak saya kan keluar kamar hati-hati. Jadi harus ekstra hati-hati tugas bapak-bapak zaman now ini. Yang ketiga, yang ketiga tidak percepat harus ada empat. Sekarang sudah yang ketiga, sisa dua lagi. Al-masyayikh yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Harus ada orang-orang guru-guru sesepuh atau para pemuda yang mewakili yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebisa kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau bisa, kalau berani, punya kekuatan. Gak bisa Pak Ustadz Kenapa? Yang mabuk badannya gede semua. Saya badannya halus, otot nggak ada. Kalau nggak bisa, fa'il lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa, ya bakal dengan li, lisan dinasihati. Nggak bisa juga Pak Ustaz, kenapa? Saya nggak bisa ceramah. Lalu fa'il lam yastati' fa Gak qalbi. Nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Maksudnya hati apa? Mengingkari perbuatannya dan doakan semoga mereka mendapat hidayah. Itu juga termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzalika iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Jadi dengan lisan, dengan tangan tidak berani, maksudnya dengan tangannya bukan main tonjok, bukan. Ya, ada ada anunya juga, ada etikanya juga, ada kriterianya juga. Nggak bisa disebutkan di sini, nanti nggak jumatan kita. Gak berani dengan tangan, maka dengan nisan. Gak bisa juga dengan nisan, kalau apa? Sehingga bisa ceramah, sehingga bisa ngomong, sehingga hafal hadisnya, sehingga hafal dalilnya, sehingga bisa dia bukan ustaz. Pabih kalbi, maka dengan hati. Maksudnya apa dengan hati? Mengingkari perbuatannya. Ini termasuk iman lemah. Itu iman lemah. Ini. Iman lemah rentan meninggal dalam keadaan syukur khatimah. Namanya juga lemah. Paling lemahnya seperti itu. Jadi begitu melihat ada yang mabok, ada yang gini panjang. ya Allah anak tidak senang doa. Mudah-mudahan itu iman yang paling lemah. Apalagi lewat cuek, nah, tambah lemah lagi. Apalagi lewat tambah ikut. Oh, benar hidup jalan. Cuman ngopi aja Pak Ustaz. Itu bukan lemah lagi. Orang Islam ini kebanyakan dari para kita naudzubillah meninggal dalam keadaan suul khatimah, imannya tercabut ketika sakaratul maut. Al-Habib Abu Bakar bin Asyikab Gersik pernah suatu hari mimpi melihat Nabi SAW menangis. Ditanya, Ya Rasul, kenapa kau menangis? Tidak mimpinya. Kata Nabi apa? Hari ini sepuluh ribu umatku meninggal dalam satu hari. Dan sepuluh ribu semuanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubin. Ini Habib Abu Bakar bin Asyikab Gersik. Sohibul Tuh. Makanya muncul apa dikasih sama Nabi ijazah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan sampai akhir. Itu diantaranya untuk menguatkan iman kita. Kenapa alasannya? Karena kebanyakan iman kita semua termasuk yang berbicara ini lemah semuanya. Ya bagaimana nggak lemah melihat kemungkaran dia? Kan kata Nabi, fa'ilan yastati' fa qalbi. Gak bisa melawan kemungkaran dengan dua tadi, dengan tangan dan lidah, maka dengan hati wa dzalika iman. Kata Nabi, inilah iman yang paling paling lemah. Jadi harus ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak, paling tidak, paling tidak doakan mereka. Ini termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Doakan. Jika ada yang bermaksiat, jika ada yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka doakan mereka ya Allah berilah hidayahmu kepada mereka agar mereka kembali kepadamu paling tidak seperti itu jangan pandang orang yang melawan Allah dengan memaksud kepadanya dengan pandangan merendahkan apa dia ini api neraka ini nah, tidak benar sudah enggak berdakwah ngomong jelek ini bukan yang apa dia ini berjudi ini mudah-mudahan besok mati mampus berseragam Nah, ini ini bukan ajaran benar. Paling tidak ketika kita melihat mereka itu semua kita doakan di dalam hati. Itu juga termasuk bagian amal ma'ruf dan munkar. Kalau saya beberkan di saya waktu nggak cukup karena keterbatasan waktu sudah hampir habis ini. Kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir kalau kepengen kota kita ini dijauhkan dari balak musibah dari Allah Subhanahu wa taala <coughs> harus ada imamun adil la yadlim. Pemimpinnya adil, tidak zalim, tidak korupsi. Tidak zalim, tidak korupsi, tidak mengenyangkan perutnya sendiri. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, bukan kata Habib Ali, bukan. kata Imam Syafi'i, kalau ada pemimpin, pemimpin ketika belum dilantik rumahnya tipe 36 tiba-tiba setelah dilantik berubah jadi tipe di atas 36 maka sudah dipastikan dia pemimpin yang dolim. Pikiran pemimpin kita seperti itu atau tidak? Rumah dinas kan lain, itu dibayar negara. Itu lain. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau rumah sebelum dilantik tipe 36, selesai dilantik, rumahnya gede, tanahnya banyak, 10 lagi rumahnya. Sudah dipastikan kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Kata Imam Syafi'i, dia pemimpin yang zalim. Tapi jangan dikit-dikit kita nyalahkan pemimpin. Jangan-jangan Allah kasih kita pemimpin zalim itu karena kita juga. Kenapa? Ada riwayat lain yang mengatakan kalau umat tersebut tidak senang dengan ilmu, tidak mau dengan ilmu, tidak hadir majlis ilmu, tidak mau ikut majlis ilmu, tidak mau menyemarakkan majlis ilmu, bahkan benci dengan majlis ilmu, tidak pernah hadir majlis ilmu, maka Allah akan kirimkan tiga. Yang satu, Allah akan cabut keberkahan di dalam rezekinya. Yang kedua, Allah akan kirimkan dia pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Allah akan cabut nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang enggak senang dengan majlis ilmu, enggak suka hadir majlis ilmu, Allah akan kirimkan tiga balak kepada dia. Satu, rezekinya eh, barokah rezeki dicabut. Kedua, Allah kirimkan pemimpin zalim, tiga meninggal dalam keadaan suluh khatimah. Jangan-jangan kalau kalau kalau pemimpin kita zalim. Tapi insyaallah enggak, pemimpin kita adil semuanya. Amin. Kalau pemimpin kita Zolim, jangan-jangan Allah kirim pemimpin Zolim itu karena kita nggak pernah hadir majelis ilmu. Makanya awal-awal tadi saya bilang apa? Ini muhasabah, introspeksi. Jangan nyalahkan orang lain. Saya ingatkan kembali karena banyak yang hadir. Jadi saya berceramah hanya mengajak kepada hadirin untuk muhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini jarang hadir majelis ilmu. Seminggu sekali hadir. Padahal Imam Al-Muslimi mengatakan araita idza muni al-marid ra ta'am wa syarab wa dawa yamut, salat ta yamut. Kata Imam Fathul Al-Muslimi ketika bertanya pada beliau, "Eh, beliau itu, itu kalau ada orang sakit enggak dikasih obat, enggak dikasih minum, enggak dikasih makanan tiga hari mati apa enggak?" Kalau pala, ya murid-muridnya bilang, "Ya mati lah guru, tiga hari kita aja yang sehat mati, apalagi yang sakit." Kata gurunya Imam Al-Muslim mengatakan apa? Kadzalikal qalbu. Begitulah hati. Hati itu idza muni'a anil ilm wal hikmah. Jika tidak dikasih makan hati itu ilmu dan hikmah, salah kata ayam selama tiga hari tidak dikasih ilmu, ya yamut hati itu akan ma mati. Kalau hati sudah mati, maka nasihat tidak akan masuk lagi. Ketika dinasihati, ditolak, dia tidak akan terima. Dia beribadah pun tidak lezat. Solatnya ketika imamnya baca sabbihisma rabbikal Allah, lama lamanya imam ini. Dia enggak merasa nikmat ketika dia beribadah. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah kita di akhir uh, eh, majelis. Konklusinya, kalau kita kepengen tidak turun musibah di kota kita. Paling tidak skala kecil saja keluarga kita maka empat tadi. Yang pertama harus ada orang alim yang betul-betul mengajak masyarakat untuk kenal Allah. Yang kedua perempuan yang menutup auratnya tidak buka-bukaan. Yang ketiga harus ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat harus ada imam yang adil yang tidak zalim. Jika empat-empat ini ada, insya Allah kota kita rumah kita, kampung kita, bahkan negeri kita tercinta ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari balak maupun musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibah dari kota kita tercinta Palembang ini. Semoga Allah SWT kirimkan kepada kita orang alim yang benar-benar alim, yang soleh, yang kenal takut kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu adakan di kota kita ini orang-orang yang selalu beramal ma'ruf nahi munkar Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan-perempuan di kota ini khususnya keluarga-keluarga kita perempuan yang masturat yang menutup auratnya, tidak membuka auratnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Majelis al Bahja Palembang mengucapkan selamat melaksanakan menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita pada Jumat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Eh, segala dosa kita diampuni dan pahala-pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga hajat-hajat kita yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia dengan dimudahkan segala urusan, hajat di akhirat dengan diampuni oleh dosa kita dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya hutang semoga dilunaskan hutangnya, dimudahkan melunaskan hutangnya. Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya semoga dimurahkan rezekinya. Habis dari Jumat ini mudah-mudahan rezekinya dilancarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, ya, yang banyak dosa semoga diampuni yang punya hajat dikabulkan hajat dia pengen naik haji semoga bisa naik haji secepat mungkin yang kepingin bertemu Nabi mudah-mudahan bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadina wa kulli salihah wa ala man wasal salihun wa la hadratu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahulillahul fatihah Ini yang saya kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila selama menyampaikan ada kalimat kata-kata yang salah, tidak enak didengarkan, atau sikap saya yang kurang beretika, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Benar yang dari Allah, salah yang dari Al-Faqir, Al-Dhaif, Ali Al-Hidwan, Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.